Bagaimana hukumnya makan daging ayam yang disembelih oleh orang non-muslim seperti yang ada di Korea? Di dalam menurut jumhur ulama bahwa makanan atau binatang yang disembelih oleh ahli kitab adalah boleh dimakan oleh seorang muslim. Asalkan kita tahu bahasanya cara penyembelihan adalah benar bukan ditusuk bagian dari kan ada sebagian menyembelih tapi dengan membunuh begitu saja misalnya kita tahu seorang Nasrani di dalam menyembelih ayamnya adalah dengan memenggal lehernya maka itu adalah kita boleh memakannya biarpun dalam ini ada perbedaan sebentar jadi supaya tidak tidak terburu-buru di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan memang kalau kita berpegang dengan madhab ini teramat berat Sebab urusan makanan ini bukan urusan ngambil duitnya orang. Di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang namanya ahli kitab, yang boleh kita nikahi wanita-wanitanya, dan juga yang halal sembelihannya, adalah ahli kitab yang dari bapak moyangnya adalah nyambung kepada agama Nasrani yang masih asli. Dan mustahil itu ada di Indonesia. Berarti menurut madhab Imam Syafi'i, ahli kitab yang ada di Indonesia ini adalah wanitanya tidak sah kalau kita nikahi. Makna kalimat sah bukan berarti nah ya, makna kalimat sah kita tidak tidak sah untuk dinikahi kan menurut madhab Imam Syafi'i karena madhab, menurut madhab Imam Syafi'i mereka itu adalah bukan tergolong orang yang agamanya dari mbah-mbahnya nyambung kepada agama Nasrani yang asli. Baik kita letakkan madhabnya Imam Syafi'i. Kita ikut madhabnya jumhur ulama. Selain madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifata, madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, madhabnya Imam Malik rahimahumullahu taala mengatakan bahwa yang disebut ahli kitab adalah semua orang yang berpegang dengan kitab suci Injil dan Taurat biarpun sudah dirusak. Makanya menurut jumhur ini orang yang ada di Indonesia ini biarpun dia tidak nyambung nenek moyangnya kepada agama Nasrani yang masih benar akan tapi mereka bisa kita anggap sebagai ahli kitab yang sah untuk dinikahi wanitanya dan boleh dimakan sembelihannya baik dalam hal hal ini ada dua macam masalah penyembelihan ringan jadi masalah penyembelihan asalkan disembelih orang Yahudi atau Nasrani dengan cara dipenggal lehernya makan tidak usah khawatir halal. Adapun masalah orang berhati-hati ini lain cerita. Jangan dibikin orang ragu semuanya, apalagi di Amerika di sana. Jangan menyiksa orang. Akan tapi urusan pernikahan lihat sah. Jangan dikembangkan ini berarti setelah ini aku harus menikah dengan orang Nasrani. Ya tidak dong. Sah itu kan bukan berarti impian, hanya urusan masalah sah. Akan tapi lihat di dalam pernikahan ada tanggung jawab anak-anakmu nanti bagaimana. Jadi dalam masalah sah ini beda. Masalah sahnya pernikahan ini ada pembahasan panjang. Jadi jangan serta-merta wahai kaum muslimin, para bapak-bapak, adik-adik laki, adik-adik putra kami, jangan hanya setelah mendengar, oh saya menikah dengan orang Nasrani, lalu anda bersegera menikah dengan orang Nasrani. Oh tidak, bukan begitu. Masalah sah, jujur. Kalau anda menikah dengan seorang wanita, yang mohon maaf, ada nenek-nenek umur 90 tahun, wahai anak pemuda yang ganteng umur 20 tahun. 20 tahun? Tahun, wanteng, seger, sehat. Akhirnya ada informasi, aduh kalau seandainya ada seorang anak muda pengen menikah dengan nenek-nenek umur 90 tahun hukumnya adalah sah sah saja langsung pulang abah saya menikah dengan nenek-nenek 9 tahun begitu 90 tahun Hah? ya tidaklah dalam bernikah harus memilih dong ya bagus saja lah boleh saja habis ini ada muda ya saya ingin nenek 90 tahun kasih kenan cari kenan nanti nenek 90 tahun nenek-nenek 90 tahun semoga sudah ampun dia adalah tinggal tobat dan dia tidak ada urusan dengan ini atau misalnya kalau Anda mendengar bahwasanya di dalam sebuah kitab fikih, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita gila, pernikahannya adalah sah. Apakah seolah-olah apakah setelah itu lalu berkata kepada ibunya, "Mama, mama, umi-umi, saya akan menikah dengan wanita gila itu." Begitu. Tidak. Jadi tidak semua sah itu harus di ambil harus ada dipertimbangkan apa yang menjadikan engkau melakukan itu semuanya mungkin anda menikah dengan seorang nenek karena anda punya kebutuhan misalnya nenek itu ingin teman dan sebagainya dan anda bisa menemaninya untuk ibadah atau apa mungkin dan anda termasuk laki-laki yang tidak butuh dengan urusan-urusan laki perempuan hanya anda ingin halal berdua dan selesai atau anda menikah dengan seorang gila wanita gila dan itu pahalanya gede jangan dianggap tidak ada pahalanya Pahalanya lihat. Pahala tidak tertarik rupanya. <laughs> Apa? Mungkin dia adalah seorang wanita yang gila tapi butuh Allah. Kalau gila butuh bagaimana mereka melampiaskan? Namanya kayak manusia. Gila butuh. Anda mengganti. Saya ingin memenuhi kebutuhannya dia. Saya tolong dia gila. Sebab gila yang butuh memang dianya tidak dosa. Gila. Tapi di saat dia berzina dengan laki-laki dosa atau tidak laki-laki itu? dosa maka anda menikahi orang gila dapat pahala kan begitu kecuali kasus-kasus begini tapi dalam keadaan kasus normal mungkinkah anda akan milih orang gila sama menikah dengan orang nasrani adalah sah bukan berarti setiap sah harus kita kita kejar baik nah, kita kembali kepada masalah makanan kalau di Korea mohon maaf di dalam semua madhab syafi'i hambali hanafi bahasanya selain daripada Yahudi dan Nasrani bukanlah ahli kitab kalau tadi ingat perbedaan tadi yang pertama antara madhab syafi'i dan jumhur tiga madhab jadi madhab syafi'i empat madhab itu bersepakat bahwasanya yang namanya ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani hanya menurut madhab syafi'i yang namanya Yahudi yang dianggap adalah Nasrani yang dianggap yang sulalahnya uh, nenek moyangnya adalah nyambung kepada agama yang benar nah selesai adapun di dalam masalah siapa yang disebut ahli kitab siapa yang disebut ahli kitab, maka di sini empat madhab semuanya bersepakat juga. Bahwasanya ahli kitab adalah orang yang berpegang pada kitab suci, Injil dan Taurat. Ini empat madhab Syafi'i, Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal. Baik. Kemudian Imam Malik ini berada dua pendapat. Sebagian kecil dari madhab Imam Malik mengatakan bahwa setiap agama yang masih berpegang dengan kitab makanya itu adalah ahli ahli kitab akan tapi apakah ini pembahasan masalah pernikahan ternyata bukan masalah pernikahan masalah akad dimah baik ini pembahasan panjang lebar karena kebetulan kami menulis dalam tulisan kami waktu kami sekolah dulu adalah uh, apa uh, ghairul muslimina fi Indonesia ahum dimiyuna aharbiun. jadi orang yang bukan Islam di Indonesia ini mereka ahli dimah atau bukan hmm. sebab kalau kita kena ahli dimah itu berarti adalah uh, kalau kita akan ahli harap maka harus didahului dengan kalimat dimmah insya Allah pembahasan lain baik intinya di Korea menurut jumhur lama karena bukan agama Yahudi dan Nasrani maka Korea adalah bukan ahli kitab sehingga sembelihannya pun tidak boleh kita kita makan kalau memang agamanya adalah bukan Nasrani dan ya Yahudi akan tapi jika anda menemukan di Korea mereka itu adalah orang yang mengaku diri mereka adalah Nasrani lalu menyembelih ayamnya atau kambingnya dengan cara yang seperti dalam Islam anda tahu itu orang Nasrani, maka kalaupun Anda tidak ikut madhab Syafi'i, ikutlah madhab Imam yang tiga. Bahasanya sembelanya orang Yahudi, biarpun nenek moyangnya bukan asal Yahudi, maka itu adalah boleh untuk di, dimakan. Jadi lihat Anda. Tapi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani, maka lihat. Jumhur lama mengatakan itu bukan ahli kitab. Sembelahnya adalah tidak diperkenankan untuk kita makan. Baik, itu saja. Jadi anda lihat itu adalah orang sebab nah agama Nasrani juga ada di Korea, agama Nasrani juga ada di Cina dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Itu saja. Masalah HTI kami tidak ada hubungannya dengan model-model baru akan tapi lihat kami tidak pernah ada hubungannya dengan pergerakan-pergerakan yang muncul sudah tahu dari awal kita kukuhkan terserah namanya apa Hizbut Tahrir atau Hizbut Merdeka atau Hizbut Mencolot kemana itu Nah, karena sekarang banyak macam-macam ini, ada pembela ini, pembawa ah, apa, peperang atau ah, macam-macam. Yang penting kita punya kaidah terserah. Kaidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah muslim lima identitas. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Salah satu dari empat. Selesai dan jujur ini misalnya dari Hizbut Tahrir sendiri kita pernah bertemu dengan beberapa teman-teman bahwasanya waktu kita tanya akidahmu apa Ash'ariyah mereka diam tidak berani selagi engkau tidak berani maka kita tidak berani ikut. kalau sudah ikrar saya Ash'ari sufi tidak sufi ayo namanya apa saja biarpun namanya pakai bahasa Jawa tidak pakai bahasa Arab nih nah pemburu ridho Allah tidak apa-apa jadi ada persatuan di Indonesia pemburu ridho Allah terserah akhirnya tidak syariah saya sama <laughs> ikut jadi masalah nama tidak tidak penting tanyakan siapapun eh, amirnya dimanapun setiap kelompok yang datang kepada anda tanya dengan identitas lima ini kalau dia tidak mau atau diam ragu saja bagaimana orang ragu akan saya ikuti harus yakin dong Asy'ariyah Abdul Hasan Asy'ari dengan para ulama-ulamanya Ghazali, Baqillani, semuanya Juwaini, seterusnya sampai Imam Bayjuri. Bejuri sampai Sanusi dan seterusnya itu akidah-akidah kita pelajari. Oh, itu saya. Terserah nama kelompoknya apa. Sebab ada yang di Hizbut Tahrir, ada orang dari asal asari dan pesantren yang barangkali mereka perlu hati-hati tidak tidak mudah kalau masuk sekelompok orang. Lihat tidak sudah. Jadi tidak ada. Pokoknya orang pakai pergerakan baru asalkan akidahnya begitu. Nah, saya bersama mereka. Biarpun saya tidak harus ikut jadi pemimpinnya, ada pengurus rantingnya atau cabang dan sebagainya, nggak usah kita <laughs> tidak usah kita terlalu banyak yang diurusi kalau harus masuk ranting cabang ini bahkan ada Buya ini NO atau bukan ada Buya NO ada bukan wah Buya punya kartu NO atau tidak gimana mau disuruh ceramah di NO tapi dibuatkan kartu NO dulu oh begitu ya kalau ceramah harus pakai kartu dulu ya kartu la ilaha illallah <laughs> jadi memang sekarang banyak sesuatu yang aneh-aneh kita semua ahli sunnah wal jamaah apakah namanya NU ataupun yang di Lombok namanya Nahdlatul Waton atau ternyata yang di, di, Med, di Medan namanya Al-Wasliyah itu semuanya adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaati asyariyati sufiyati coba kalau kita ke Lombok ada Nahdlatul Waton eh, Syekh Zainuddin Al-Amtani asyari pengikut yang banyak Ya kalau kita ke Medan Al-Wasliyah, pengikutnya banyak, akidah Asy'ariyah, Sufiyah. Di Jawa, Nahdlatul Ulama. Ini ada ini. Jadi masalah kelompok-kelompok itu kaidahnya begini. Jadi terserah nanti apa, pokoknya kalau ada kelompok tidak bisa menyebut lima ini tidak, enggak masuk. Muslim ahli sunnati wal jamaati sebab ahli sunnah pun ada yang palsu muslim pun mulai muslim gaduh-gaduh ada sekarang muslim merendahkan Al-Quran bukan Nabi Islam liberal dan Islam kalau sudah mengatakan yang penting Islam awas kok yang penting Islam ya, ya Islam yang genah dong Islam macam-macam ini Islam ahli sunnah wal jama'i orang ngaku ahli sunnah pun macam-macam di Cirebon aja udah ribut ngaku ahli sunnah suka nyaci maki orang enggak itu ahli sunnah wal jamaah palsu kita pengen ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya asyariah orang ahli sunnah wal jamaah itu ahli ilmu kalau punya masalah dijelaskan tidak pernah memfitnah itu ahli sunnah wal jamaah dimanapun berada makanya ahli sunnah wal jamaah akan dia menulis buku dan seterusnya dihadirkan Imam Nawawi Ibnu Hajar al Asqalani Lihat punya buku tapi ahli sunnah wal jamaah itu merusak buku bukunya Imam Nawawi dirusak kitab adkarnya itu ahli sunnah palsu lihat di mana pun lihat tidak ada dialog hampir tidak ada biar negeri Arab di mana dialog untuk membangun untuk menyatukan pemahaman antara ahli sunnah wal jamaah palsu dan yang lain lihat pasti ahli sunnah wal jamaah palsu nggak mau tapi kalau di masyarakat dia memfitnah dikit-dikit bid'ah sesat dan sebagainya ayat eh, ahli sunnah wal jamaah yang asli adalah asyariyah bisa saja nanti dialog ilmiah tentang asyariyah pemahaman asyari Abul Hasan al asyari kemudian setelah itu sufi harus masuk dunia tasawuf biarpun tidak usah masuk tarekoh tidak torekohan akan tapi dia bertasawuf ah maksudnya adalah membersihkan hati memahami apa ikut apa yang dipetuahkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, Imam al Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi Abi Yazid Al-Bustami dan seterusnya dan seterusnya misalnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu tokoh sampai kepada orang Arhaid Imam Imam Haddad rahimahullahu taala terus terus terus sampai hari ini baik itu sufi kemudian apa bermadhab kalau sudah ingkar madhab nah ini termasuk yang ditanyakan tadi misalnya Hibu Tahrir ikut madhab apa kita ini tanpa madhab ya nggak bisa dong nggak bermadhab ya enggak bisa harus ada madhab yang diikuti Sebab kalau tidak ikut madhab, ikut siapa inti? Hah? Mau ikut siapa kalau tidak ikut madhab empat? Ilmunya siapa? Lihat. Yang nggak mau bermadhab itu ternyata diam-diam ngintip. Yang dibaca bukunya Ibnu Hajar al Asqalani. Yang dibaca uh, syarah bu, uh, eh, uh, uh, syarah Bukhari-nya medoknya eh, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian usul fikihnya adalah yang diritus Imam Syafi'i dan penerusnya Imam Bukhari dan seterusnya. Loh, katanya itu nggak ikut ulama, eh, nggak ikut bermadhab. Tapi ilmu jadi mana? nggak ada itu pembohong itu seolah-olah mereka lebih tahu no. ilham dari Tuhan bagaimana itu nggak ada Allah mem memudahkan para ulama untuk menukil ilmu dari gurunya hingga dinukil ke kita sampai hari ini jadi sufiah lihat baik itu yang bertanya selesai jadi saya tidak pernah punya KTP Hizbut Tahrir dan juga sampai hari ini belum dibuatkan kartu organisasi apapun ya saya hanya punya kartu keluarga sama kartu P kartu tanda penduduk ya sama SIM pun sudah habis atau belum saya jarang lihat ya sama paspor nah ini paspor saya sudah <laughs> banyak itu selesai ini nah, <laughs> baik baik Allahu a'lam bisawab